dengan hukum Islam karena orang relawannya lawannya itu kan Gak tidak mau. Hmm. Atau memang dari orang yang dizalimi. Tidak mampu. Hanya bisa dia bisa mengembalikan haknya atau mengambil haknya dengan cara merujuk kepada hukum tauhid. Nah, apakah kalau dia melakukan kafir atau tidak? Nah, dalam hal ini ada dua pendapat. Dua pendapat ini semua sepakat itu orang yang melakukannya tidak boleh dikafirkan. Cuma satu pendapat mengatakan dan ini yang saya Abdul Qadir sendiri kan cenderung gitu kan makanya hmm. dan uh, ulama dahulu juga ada yang mengatakannya uh, beliau mengatakan kalau dalam rangka kazalum gitu kan uh, untuk menolak kezaliman mengambil hak ini boleh-boleh saja selama tidak menzalimi orang lain ini yang kedua mengatakan tetap tidak boleh karena secara zahir masuk dalam ayat an 60 tahakum Cuma karena iya, tidak masuk 100% dalam gambaran sebab nuzul ayat, pelakunya tidak bisa dikafirkan. Tapi haram. Tapi haram. Hmm. Dan ini pendapat Imatul Dakwah al Makdisi juga eh, pendapat. Jadi kayak itu kalau orang di luar, hmm. orang yang di luar. Kayak gini orang tanahnya digusur dia pelapar. Ya, di luar. Nah, kalau yang kalau kayak orang yang di penjara, penjara kan ikhlas Ah. Jadi andai kata yang melakukan juga tidak dikatakan haram. Cuma kaitan dengan masalah abdul dan tidak abdul. Karena dia mukroh. Iya. Nah. Gitu. Kalau kan tadi orang yang di luar. Di luar ya. Yang di luar. Kalau yang di dalam itu kaitan ikroh. Sijil adalah ikroh kan lagi pula juga kan e, eh, mahkamah syariahnya nggak ada gitu. Lainnya gitu ya. Dengan ketika orang itu ingin mahkamah syariahnya yang diadukan mana nggak ada kan gitu kan. tapi bisa kan mau membela dengan Islam nggak bisa. Itu ketika dijolimi ketika tanahnya oh, di, luar, itu. Ah, yang di luar kan ingin dengan mahkamah syariah kan gimana mahkamah syariah kan, enggak kalau gini gitu. kalau seandainya kan si melawan itu orang yang tunduk kepada hukum Allah dia diajak kepada eh, siapa saja kepada ah, kiai ulama kan alim orang menyelesaikan perkara kan bisa bisa kayak gini JAT yang bikin uh, bikin mahkamah syariah khusus bagi orang yang memang hatinya ingin Islam, Ya. Terutama masalah yang bisa sesuai tanpa konsekuensi tentang uh, dengan taubat, masalah harta kan bisa. Ya, ya, masalah. Eh, kalau masalah darah kan, uh. mungkin konsekuensinya besar kan, uh, Nah, bikin orang dua-dua ikhwan berselisih dengan ikhwan masalah iya, kita tanah tahakum kepada uh, hakim di JATM kan. Nah itu syar'i dan itu memang ya. uh, wajib sebenarnya uh, suatu kelompok yang punya uh, untuk ya. menyediakan iya. mahkamah syar'i nah, bagi ya. orang yang Berselisih. terutama ini kalangan orang dalam yang sudah tunduk kepada syariat ini nah, ya. dalam hal yang memang bisa iya. dilakukan ya. gitu. Memang mahkamah syariah harus diadakan. Itu. itu konsekuensinya bersama memang itu. Tidak boleh tidak, kan? Ya. Gitu. Selama masih ada kemampuan kan iya, gitu. Selama bisa, selama nah, memungkinkan. Maka kenapa masalah salah darah? Kalau memang ada kemampuan ya harus di iya. Tapi gitu ya, kan togut kan nanti ber, ber, ber, bergerak tuh. Tapi bergerak, kita alasannya ini perintah Allah dan Rasul. Apa melarang? Lah itu makanya. Bagi togut, bagi togut sudah sudah tidak tidak ada betul bagi togut urusan darah. Islam katanya boleh. Betul. Iya kan. Saya maka ngasih tahu kata Mas yang memberantas apa itu ya, iya. kan namanya minum khamr dan lain sebagainya. Itu jangan dipukuli. Hmm. Kalau dipukuli karena kamu punya leg deliknya tahu Yeah. Dicambuk saja berapa kali menurut saya dia kalau aku dengar ini perintah Nabi apa mau melarang perintah Nabi. Saya yakin dia takut. Tapi komandannya nggak takut sih kan. ini juga mendoliman katanya. Eh, terutama yang yang bisa lepas dari itu kalau si si pelaku itu emang ridho gitu kan kayak ah, kasus ah, iyalah. kasus ya jadi eh, dulu malah ya iya. jadi keluarga tidak menuntut berarti kan orang-orang yang tunduk terhadap hukum Allah kan ah. nah Tunduk nggak bisa cari alasan dari mana ini keluarga tidak menuntut, korban juga ridho, bahkan menginginkan dengan adanya mahkamah syariah itu minimal ya, betul. minimal menghidupkan tata cara ya. praktek lah udah gitu. mulai ada praktek gitu ada tampil, <clears throat> latihan tidak kaku kan gitu ya, ya. latihan kita memang akan ada itu mahkamah syariah itu konsekuensinya memang iya, oh. artinya melaksanakan syariat di dalam menurut kemampuan yang ada ya. itu loh jadi syariat itu diwujudkan dalam pelaksanaan gitu. kan hanya ya, Ini kita kan begitu itu ya kan ya enggak kenapa gitu kalau dulu di Ambon nggak salah ya dulu ya tidak mau dari pemerintahan dulu yang di Ambon yang iya, ya, ya. aman, nggak apa-apa ya. karena memang disetujui lagi itu Pak. Ini pemerintah tidak apa ya. Sekarang kalau kita mau adu hujah, dia bilang beribadah menurut agamanya masing-masing ya ini ibadah nah, iya. <laughs> Kalau ada delik hukum ya. ini ibadah oh. kalau kan undang-undangmu sendiri membolehkan kamu datang itu nah kampus itu mungkin bisa nah iya bisa kan iya. iya. iya. kali digunakan juga ah, ini undang-undang ada ya selalu disampaikan ah, makna ibadah itu apa biasanya kan ritual ibadah itu hmm. ibadah makdoh yang dipakai. keliru ibadah itu kan itu saja Ya itu tadi termasuk menghukum orang minum amat jangan diambil iya. pajak itu. Dan dipukuli ya, saja. Ya? kecil Kalau sih lah itu kamu keliru. <laughs> Karena apa? Iya kan? ya ada dasar sakinya kan. Nah lalu kena undang-undang tahu kamu menganiaya orang. Saya kan sekali tahu itu serangan. Terus serangan omong oh, kamu berani. Jadi kalau tidak berani sudah dilarang saja lapor ke polisi harus lebih cerdas ya cara kamar makruh iya. <laughs> tanggap kan gitu jangan dipukuli bawa rotan terus dicambuk sampai berapa kali menurut syariat begitu Insya Allah satu dua orang kena itu Insya Allah akan kena dan kalau sampai polisi mempersoalkan dalilnya itu bapak pengeluaran Islam ini ada lagi gitu loh undang-undang kalian undang-undang kalian juga melindungi kan undang-undangnya beribadah menurut agamanya kebebasan beribadah hanya apa bodoh kan? kita tidak berhubung sama undang-undang itu ya tapi belum ada yang berani mengamalkan. Enggak buruk. Antik gitu kan. Balikin lagi ke. Iya, insya Allah kalau itu diamalkan mungkin sekali dua kali orang kena. Ada kalau itu hukum cambuk di Singapura Malaysia itu dilaksanakan PKI yang gelap itu biasanya kalau di penjara nggak kapok tapi sekarang ada cambuk kapok nggak berani kembali lagi sekarang dicambuk eh, seorang PKI itu yang gelap-gelap masuk Malaysia istilahnya pendatang haram mereka itu Kalau masuk sana dicambuk sampai berapa kali. Itu kapok mereka nggak berani masuk. lagi Meskipun itu hukum tabu, tapi kami harus tahu Islam. Singapura juga gitu, iya. ada hukum tabu. Iya. Nah ini contohnya macam itu, mana yang tidak bisa kita amalkan ya amalkan. Ya, ya mudah-mudahan lah semua ini ya kita harus ikhlas mengamalkan menurut kemampuan yang ada. Ya kan? Ya betul. betul. Di atas kemampuan. Tapi terus kita bergerak maju. <laughs> Insya Allah dari anak minta seperti anak tum waktu untuk membantu kami ini semua untuk sama tujuan ya kan untuk membantu kami untuk dalam beberapa persoalan ilmiah nanti insya Allah Ustaz ada pertemuan uh, nasional ya. Tidak belum nasional ini masih mengatur anu, mengatur internal mengatur imarahnya ya, imarahnya setelah itu nanti eh, setelah itu mau kita pikirkan praktek pendidikannya jadi kita akan eh, untuk pendidikan masyarakat dan pendidikan yang sudah masuk dalam yang sudah bergabung dalam sama itu kan mesti ditingkatkan ilmunya nah itu yang sedang kita pikirkan itu itu sekarang yang nah, kita usahakan nah, misalnya tauhid nanti rujukannya apa saja hmm tentunya begitu terutama tauhid ada nggak Ustaz kira-kira e, masalah pendidikan nah, anak juga kan harus juga disiapkan nah, itu nanti mengarah ke sana gitu Ustaz iya semua memang yang namanya dakwah itu kan menyeluruh tapi kan kita pelaksanaannya menurut kemampuan yang ada. Betul. Karena yang belum mampu belum kita kerjakan. Karena ironisnya gini, saat bicara bicara tentang tauhid, ya bicara bicara kita dakwah tauhid. Sementara anak-anak kita di sekolah kan ke sekolah-sekolah negeri ya, betul, yang betul. hari Senin iklan kekufuran, Ustaz. Ya, itu betul. Ini kan jadi ironis gitu. Ironis. Ya. Kita anggota-anggota JAT misalkan oh tapi anaknya di sekolah-sekolah negeri ya, ya wah ya itu tidak termasuk persoalan itu ya. <laughs> harus punya sekolah-sekolah untuk menampung tapi kalau sudah sekolahan itu satu dua di beberapa daerah harus ada kewajiban tidak boleh menyalahkan diri <clears throat> ya misalkan gini kalau di Togo itu ada IPDN satu dua di dua belas tapi semua masuk ke sana nah, kan itu kan bisa misalkan di Adep seperti di Togo kan ada sekolah-sekolah kedinasan IPDN salah satunya kan iya. satu karena di punya satu dua beberapa wilayah yang punya kurikulum ya semua anak-anak di pondokan ke situ kan gitu itu lebih enak kan gitu jadinya nggak pusing lagi ya kalau kita sudah punya dan harus seperti itu maksudnya gitu maksudnya maksudnya anak itu jadi prioritas gitu dan jadi prioritas gitu dan maksudnya, nanti selain penataan organisasi juga itu menjadi jadi prioritas dan kami ya ini kita rasakan juga kan insyaallah anak-anak murid-murid aman ini udah mulai-mulai besar nih jadi wah bingung gitu nih mau masuk ke mana <laughs> gitu nah, itu antum yang buat <laughs> antum yang bagus itu terdaftar ya? nanti kita anak-anak kita antum itu semua lepas dari tanggung jawab kan siapa yang mampu kata saya bisa lepas bertanggung jawab. Insya Allah, insya Allah semua itu sudah mudahan Sekarang ini memang Kemarin kalau melihat orang perhatian orang terutama di Bekas melihat orang sehingga saya merasa takut itu banyak orang yang berminat tapi belum bisa membuat apa yang ini yang kita harus menggentarkan takut kan? Insya Allah kalau kalau pengertian berjamaah dipahami betul, terutama masalah toat ini ya dipahami betul. Toat apa arti daripada maksiat yang kita tidak taat itu maksiat yang tadinya kalau ini kalau maksiat yang masih hilang setelah dibicarakan tidak bisa harus kembali ke masa ini kan begitu ya kalau ini bisa dipahami tahu atau bagaimana nah, ini masalah ini bisa enggak kalau kita misalnya memberitahu dengan alasan memang kita itu masih dalam keadaan lemah sekedar memberitahu karena itu boleh memberitahu karena ini semacam organisasi dakwah ormas lah ya nah, bukan ormasan karena ormas ada ADART-nya, ah. nah, kita kan tidak ada nah, itu. Majelis taklim gitu ya, ya. Semacam organisasi dakwah itu saja lah. Organisasi agama istilahnya. Gitu. Karena kalau tidak memberitahu kemungkinan dalam kemajuan kita nanti, apalagi kalau kemajuan ini mulai menghantam tauhid itu dengan alasan apa namanya ini gelap. Ya, pendapatan <laughs> bagaimana masalah ini sampai sekarang kami masih belum belum belum belum sepakat itu untuk memberitahu masih masih apa namanya masih ya biar nanti kalau ditanya ini perintah nabi orang suruh berjamaah ya ini perintah nabi apa dilarang perintah nabi ini lo dalilnya Iba, kembali ke ibadah lagi ya mau orang mau sholat mau terwijay izin apa begitu kembali ke ibadah lagi Ustaz nah, iya itu tadi kebebasan ber berkumpul nah, itu, itu, juga termasuk basul ilmiah dikatakan ini jamaah di atas tauhid togut di atas syirik. syirik. ini mengajak kepada tauhid ini mengajak kepada syirik. kan tidak mungkin kalau seandainya jamaah mau jamaah ansar tauhid ini kan menyuarakan tauhid yang isinya adalah menentang togut mengajak untuk barok gitu kan berdosa togut terus uh, kita meminta izin kepada togut memberitahu izin sama memberitahu beda oh, memberitahu memberitahu memberitahu daftar daftar bukan minta izin ah. daftar ya iya. mendaftarkan asal nggak ada syarat-syarat syaratnya apa itu juga harus jadi pertimbangan kalau mendaftar nggak ada syarat jadi yang saya ketahui mendaftar itu tidak ada salah. Pokoknya asal tidak, mendaftarnya ke Departemen Agama. Lainnya adalah diketahui. Nah, diketahui saja. Nah, iya, ya, tahu dicatat aja udah selesai. <laughs> nah, dalilnya orang yang mengatakan boleh dalilnya ketika Nabi mau masuk Mekah dari Taif kan tidak boleh kecuali ada apa namanya? Jaminan. Ada yang menjamin. Menjamin. Itu kan undang-undang jahiliyah tapi Nabi karena demi bisa bisa masuk, dia juga menerima itu penjamin itu. Kan Tapi penjamin ini ya, penjamin ini tahu dakwah Rasul menentang ajaran mereka, cuma karena asobiah Uh-huh. Uh, sifatnya orang Arab kan punya asobiah uh, uh, istilahnya yeah. pembelaan terhadap anak bangsa anak, ya. walaupun bertentangan menentang mereka ya. kayak kayak Abu Talib kan itu kan jadi jadi Rasul ini setelah Izharuddin buat e, di awal kan orang Quraisy mengatakan e, tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam e, ketika melihat Rasulullah kan mereka e, menyebutkan bahwa apakah ini yang mencela Tuhan Tuhan kalian gitu kan jadi sudah terkenal kan ketika Nabi Ibrahim saja kan ketika dikenal sami nafatan ya suruhum yuqalulahu Ibrahim. Ibrahim. Ketika mendengar berhala itu lancur mereka tidak menyalahkan siapa-siapa langsung kepada Ibrahim. Artinya menyuarakan tauhid ini lantang jelas gitu ya. Iya, iya. Nah, dengan kelantangan kita itu kan bahwa kita ingin e, tujuan kita ingin istilahnya me, menghilangkan e, sistem ini Pancasila ini. Gitu ya apakah e, diizinkan atau tidak kan gitu Bukan <laughs> jadi enggak eh, jadi daftar di daftar di didaftarkan didaftarkan enggak ada syarat-syaratnya didaftarkan nanti sama mereka sama pemerintah dipelajari hmm. nah, gitu ya udah itu aja dipelajari berikutnya nggak tahu mau ngapain gitu ya nggak tahu kita dia mau apa supaya menghindari daripada alasan mereka. alasan mereka untuk gelap karena dengan dengan gelap gitu ya, ya dengan alasan gelap ya, ya. ada pun nanti di daftar urusan mereka mereka menganalisa kan apa itu apakah harus segera? apakah harus ada syarat-syarat lebih lanjut hmm. diminta itu urusan mereka kita tunggu kalau syarat maksudnya Ustaz itu tahap itu bagaimana tahap nah, mendaftar gitu. itu Nah, sekedar diketahui ya mereka sebenarnya udah tahu ya sebenarnya. Tapi ya, ya, ya, ya. bukan persoalannya orangnya itu yang men, yang yang iya. mengganggu yang, iya. yang melindungi Nabi sudah paham tentang itu bukan persoalan itu tapi Nabi menerima perlindungan itu persoalannya. Nah, nah kalau uh, Nabi kan tidak minta ya. Jadi Nabi. Tidak, apa namanya itu kolumnya kafir Quraisy istijar namanya istijar nah, yang di apa namanya istifadah oleh Nabi para sahabat nah, itu sahabat sahabat ya itu istijar itu satu kabilah itu berlaku hukum kalau dia melindungi seseorang maka dia punya hak untuk melindungi kalau orang yang diganggu berarti perang lawan kabilah itu ini konun konun di kalangan iya. eh, orang-orang Arab Quraisy itu Nah itu, nah, ini dipakai oleh Rasulullah dan oleh para sahabat ketika di Mekah. Kan gitu. Iya. Ini kan sebenarnya eh, ini e, kalau gambaran yang eh, apa ya, ijarah ini hmm. eh, memberikan jaminan ini orang masuk ke ke Inggris kan dapat apa bisa kan jaminan kan suaka politik nah, itu kan jaminan ya seperti itu jaminan nah ini anak e, ini sendiri gitu kan yang menentang ini sendiri kan itu yang menentang uh, <laughs> pemerintah ini sendiri nah e, boleh tidak kan itu maksudnya sekedar mendaftar kalau sekedar mendaftar kalau sekedar mendaftar ya insya Allah nggak apa-apa cuma nanti tindak lanjut dari itu apa kan nah, itu, itu, ya, itu, ya. Nah, kita akan mau kita akan daftar itu kita akan lebih lebih ringan daripada apa istifadah daripada pengembalikan lebih ringan nih ya kalau saya pengeluaran lebih ringan kata itu daripada kali loh kasus apa minta pisah itu itu lebih berat karena ada syarat-syaratnya kan tapi maksudnya ada, ya maksudnya harus Emang harus dipelajari apa setelah itu karena kan iya. ya, ya setelah itu lah. setelah itunya nanti kita tunggu ya, karena kan ada Mendaftarnya itu pun masih kita pelajari. Belum. Sebenarnya tidak perlu. Ini masalah perlu dan tidak lain masalah boleh ya. ini sebenarnya tidak perlu kita pertama tujuan memang ingin berangus tersebut tapi begini tapi begini masalahnya itu bisa menjadi alasan tau untuk menangus. Mereka nah, punya alasan kan bola bagaimanapun juga mereka tidak bisa sewenang-wenang begitu saja masa sekarang harus punya alasan. Itu bisa dimasuki oleh takut menjadi alasan. Jadi menghindari itu. Kasus kita seperti Ustaz karena nggak ada bukti hanya KTP yang dipermasalahkan. Padahal banyak orang KTP dua atau nggak punya KTP nggak pernah dipermasalahkan. kan gitu. Iya. Enggak, yang yang dokumen tentang KTP-nya. Sumpah, saya menyatakan tidak pernah pindah, tidak pernah tidak pernah pindah alamat. Oh, dokumen. Nah, surat ini persoalan. Padahal Pak Lurah membenarkan. Ketika di dalam pengadilan Pak Lurah bilang, oh, Ustaz tidak pernah pindah alamat. Bapak juga di Malaysia 15 tahun. Itu pindah tempat. Bagaimana iya Pak yang disebut pindah alamat itu minta surat pindah alamat. Abut kakak lah istilahnya gitu. Masih bertempat di Nuki. Iya. Kalau dia sudah minta pindah itu namanya orang pindah alamat. Ada saya keramika itu pindah alamat. Banyak penduduk kami yang tinggal di Jakarta lima tahun kerja, ya alamnya itu tidak, akhirnya tidak bisa ngomong. itu yang Iya. Mau masuk dari sini, lah ya? iya. Nah, makanya iya memang itu menjadi tentunya ditutup saja sebelum tetap kita tunggu juga iya. syaratnya itu. Semua pintu kita tutup selama itu tidak melanggar. Betul. Itu itu. ya kan? itu betul. Semua pintu kita. Syarat syarat itu jangan kita pelajari nanti gitu. Hmm. Kalau sananya nanti dia memberikan syarat juga kita lihat juga pelajari kalau iya. sananya tidak tarik malah di sana ikuti aja gitu ikuti aja. Memang Menurut kami begitu. Emang iya betul. Itu betul. Kalau seandainya disuruh bubar gimana? Ya. Katakanlah kemungkinan terburuk. Ya. Lu bukan bermain mantik aja. Apa oh. alasan mereka kan oh, gitu? Undang-undang mereka mengatakan bebas pendapat iya. kan gitu apa? Iya bermain mantik begitu. Lah mereka itu kan dibawa ke tanah itu tidak siapa Iya. iya. Dibawa ke kadang mereka sendiri. tidak Salah itu sebenarnya. Karena apa pengertian ibadah ini dipersempit ibadah mahdoh itu persoalannya. Tapi begini, ada wacana macam ya, ada pembicaraan kami dua waktu itu rekaman dengan dengan Ustaz Yusuf, Ustaz Yusuf. Hmm. Bagaimana gitu kan? Ustaz Yusuf memberikan pendapat sama juga. Apakah jahriyatut tanzim, jahriyatul dakwah, syariatul tanzim atau apalah jahriyatul uh, eh, tanzim atau jahriyatul atau gimana gitu kan jadi seperti apa nah menurut lu apa ya, yang yang sekarang ini JAT ini seperti apa gitu loh iya, kalau kami karena jamaah itu adalah termasuk syariat kami didakwahkan hmm. dakwah itu keterangan dan hal diterangkan dan diamalkan karena apa memang situasinya memungkinkan hmm. ya kan jadi jamaah itu terang-terangan mengapa hmm. kita kita tidak hmm. tanding. Betul. Situasinya sekarang jarak tertanding. Dakwahnya pun jarak. Hmm. Tetapi ada beberapa nah, program ya, yang perlu disirikan. Misalnya iya. program ekstasian. Ya, itu betul. Betul. Tapi kalau dakwah-dakwah biasa. Jarak. Ini loh, isyadu eh, bi anak muslimin kamu orang Islam ini organisasinya macam ini orang Islam hmm. itu lah begitu selama ini kan nggak ngerti orang dikira organisasi yang dibentukkan mereka itu dikira organisasi modern. Itu sunnah Yahudi marah betul mereka. Untuk apa ada sunnah yang biasa itu bahasanya Nabi bukan kata saya. Sunnahnya mengkoblakum. Nabi yang bilang itu itu. Kalau saya bilang orang berorganisasi itu sekuler itu bahasa saya. Saya lebih condong bahasanya Nabi sunnah ya Nah, <laughs> itu tidak ada jawab. Iya kan? Anda tahu gitu kan? Ya. Jadi kalau kamu tidak sistem jamaah lama, organisasimu pasti sunnah uti bukan sunnah Nabi. Itu loh. Lah kita mari kembali ke sunnah Nabi. Masalah minum saja. Ada sunnah Nabi, ada sunnah Yahudi. Kalau kamu minum tangan kiri berdiri, sunnah Yahudi itu. Karena sudah ada tuntunan, Pak membantah waktu itu. Itu kan urusan dunia, <laughs> organisasi. Loh, minum itu juga urusan dunia. <laughs> Kalau ada lalu tuntunan nabi, lalu kita apa teman Apa lalu kita terus boleh beda? Tidak bisa. Minum itu urusan dunia. Apa kita bisa bikin ini tangan kiri ini orang kafir atau begitu? Ini urusan dunia, boleh pilih apa begitu? Tidak bisa konsekuensinya ada tuntunan api, mesti milih kumpulan api, tidak boleh. <laughs> Milih itu tidak boleh gitu. Nah ini akhirnya Tolib pada waktu itu kesimpulannya mengakui jamaah dan ulama itu ada, tapi mati kalau sudah ada kekuasaan. Hmm. Tapi itu ya. Sampai hari ini. Iya enggak apa-apa. Itu implementasinya kalau kita sudah punya kekuasaan khilafah atau daulah dari sistem jamaah. Sebelum ada kekuasaan kita boleh mana yang kita anggap salah lain. Alasannya, alasannya, alasannya. ini penting alasan saja. Alasan saja. Alasan dalil ditolak semua. Saya bilang Nah itu bagaimana ya Nabi orang bepergian saja kalau tiga orang suruh berjamaah. Padahal itu hanya ngurusi safar. Itu suruh berjamaah, suruh ngangkat ambil kan gitu tafsirnya. Oh nggak boleh di kiaskan itu kias batil, kias batil bagaimana? Kiasnya kan orang Islam hidup tiga orang harus berjamaah, bukan kebiasaannya silahkan Sekarang organisasi kita sudah 30 orang. Allah itu Nah iya. itu kias yang benar. Itu kias tiganya itu bukan persetujuan. Keperluan bepergian dengan keperluan perjuangan memang lain. Tapi Nabi menetapkan setiap orang Islam itu mempunyai mengurusi satu keperluan kalau tiga orang ke atas harus sistem jamaah tidak boleh sendiri-sendiri itu persoalannya gitu nah itu jadi Wah, wow, hati sekali itu tuh ini si A, itu adalah organisasinya sila ya sholat lima waktu itu juga sila sholat itu sila ya, <laughs> ayo ada perbedaan kalau dia itu ambilnya maksum itu sila kalau aku sunnah tidak. itu perbedaannya tidak boleh kalau si A menggunakan sistem jamaah kita lalu kita itu sila. Anak bilang kamu itu dia harus itu dia atau lima waktu itu juga sholat lima waktu apa boleh gitu. Syiah juga kan nah, iya. imamahnya kan turunan nah, bukan iya, itu itu kan mantek itu bukan sistem apa syar'i dalil mantek susah kalau begitu Bahwa hasil akhirnya alhamdulillah mengakui sistem jamaah imamah memang itu tuntunan sunnah Nabi ya Tapi nanti ya. pengamalannya setelah ada kekuasaan. Bagaimana kekuasaan? Eh? Lalu bagaimana berkuasa kan? Tadi organisasi yang udah bicara sudah bicara tentang organisasi ada apa sistem boleh berarti berarti uh, yang ini ya yang struktur itu yang yang itu berarti ada harus ada ya karena jelas menurut kan itu ada di dalam Mas asal mulanya dakwah itu jahil tapi dalam satu situasi bisa sih Betul. Itu menurut tuntutan Betul. Nah, jihad itu harus dimulai dengan sir, ya. tapi pada suatu saat harus bisa dengan jahat. Itu kita melihat apa namanya istilahnya eh, wadah melihat wadah itu situasi. Nah situasi sekarang ya. saya yakin jamaah dan dakwah itu jahat tidak boleh Tapi urusan mulai jihad eh, edad, edad terutama tidak mati lah itu yang harus di tidak boleh dahar gitu untuk wajah sekarang nah, gitu itu kan persoalan apa ya kan persoalan situasi tapi juga ada madi yang bisa jahar juga gitu kan. Ya, yang misalkan ya. bela diri kan. Bela diri, ya, Tapi kalau yang kita terkait dengan delik ya itu ya. Boleh, tidak mati yang yang yang jahar boleh. Tapi <laughs> tapi jadi kita juga membentuk, kita juga membentuk laskar. Rasanya harus bersentara gitu. Ya. Tapi yang nggak ada buat senjata gitu kan. Tapi Ustaz, Allah sih eh, setuju sekali ya, terkesan dengan dulu Ustaz, AS ya, eh, Ustaz Abdullah Sungkar yang idat madinya itu yang sirnya tidak di sini gitu ada yang ya kan samalah dengan linguisnya yang gitu, iya. kita olahkan gitu terus iya. gitu ya tadi ya sampai ke depan sana gitu ya akal kasih melihat waktu melihat ya mana yang Allah memberikan mana yang kita paksa ya kan karena dia iya dia sudah sakit sudah bisa lagi ya stroke lupus paru saat mungkin uh, mau siap-siap Nah, Uh, uh, nggak apa-apa juga kita. Terima kasih. Antar antum dan untuk selanjutnya kita terus apa namanya uh, eh, istiqal mengadakan apa uh, hubungan ya kalau antum Klaten. Hmm? Klaten ini ya, Antum mana? Depok, Jakarta. Ah, iya. Ah, nama siapa? Abu Musa. Hah? Abu Musa. Abu Musa. Iya. Ya. <laughs> Dengar namanya orangnya tadi. <laughs> Iya. iya, sama. Nah, insya Allah nanti di Depok ya. Iya. Nah.